suara kita. Kita coba dulu dari doa pembuka tadi ya. Nah ini bisa untuk sendiri, bisa untuk bersama-sama. Kalau untuk sendiri kan Allahumma rahamni. Allahumma bil gitu ya. Nah, ninya diganti na. Kalau untuk bareng Allahumma Jadi Allahumma rahamna kalau banyak-banyak. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما jahilna وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين الليل وآناء النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين Di situ kan harusnya gombi gundah ya. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin gitu. Kadang-kadang lagu kurang enak di situ. Boleh juga waj'alhu lana hujjah. Tapi tapi enggak enak ya. Harus disambung. Waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Kemudian halaman 10 11 bahwa dalam Al-Qur'an itu Ya, itu tadi eh, untuk ibu dan bapak ingin mendapatkan CD atau kaset atau ngulang-ulang di rumah ya. Alhamdulillah karena tipe hujan besar kita harus bisa harus belajar ya untuk pagi ini. Walaupun mungkin ibu dan bapak alhamdulillah di rumah menikmati setelah sholat saya sholat subuh, wirid, baca Quran itu dan ini mendengarkan murotal tadi alhamdulillah ya dengan suasana hangat. Baik ibu dan bapak untuk murotal untuk hari Selasa bisa disiapkan surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai 59. Disambung dengan surah Al-Jasiyah ayat 1 sampai ayat 18. Itu untuk hari Selasa ya. Ad-Dukhan ini ayat 1 sampai ayat 59. Kemudian diteruskan dengan surat Al-Jasiyah ayat 1 sampai 18. Itu untuk hari Selasa. Baik Ibu dan Bapak, kita sudah sampai ke ayat 91. Pagi ini kita akan meneruskan ayat 92-nya ya, tahsinnya. Harap Ibu dan Bapak bersabar untuk uh, kebagian membacanya nanti ya. Kita akan coba menyelesaikan tahsinnya dulu.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 Jadi belum belum disebut berbuat baik kebaikan kalau belum mau berinfak. Mimma tuhibbun dari apa yang kalian cintai. Jadi jangan ngasih pas nasi nasi bekas apa bekas apa basi e, berkurban kambingnya kambing yang jelek nah ini harus yang baik-baik gitu ya mimba tuh hibun. susah memang ini kan bahkan ada kisah tapi harus ini kan ini Quran berbicara seperti ini hmm, saya ingat dulu di kampung ya Pak Kiai itu bilang itu cerita-cerita Pak Kiai tapi Pak Kiai cerita lagi cerita tentang orang yang berceramah Iya. Sesuai ayat surah Al-Imran ayat 92 bahwa kita tidak dikatakan berbuat kebaikan kalau kita belum bisa membaikkan sesuatu yang kita cintai, gitu kan? Eh, si anaknya teh mendengar mukti kali begitu ya. Kata A, kata mama, kata bapak, kata ayah. Eh, tidak termasuk kebaikan seseorang itu kalau dia belum berbuat kebaikan, belum memberi, belum berinfak dengan apa yang dia cintai uh, ayah itu kan senangnya ayam ayam jago itu loh, yang ayam pelung itu. Uh, ayah senang banget dengan ay dengan ayam itu. Pas dia dengar ceramah ayahnya di masjid, itu pulang ke rumah, ayamnya dibawa, diambil, kemudian dikasih orang. Pas ayahnya pulang, mama, mama, ibu, mana ini ayam ayah? Oh, tadi di ambil mukti. Kenapa? Dikasihin orang karena tadi dia dengar ceramah kata ayah. Belum termasuk berbuat kebaikan kalau belum bisa memberikan sesuatu yang ia cintai. Ayah kan senang banget sama ayamnya <laughs> gitu. Wah, itu mah buat orang. Buat ayah mah lain lah <laughs> ya ini. Emang emang, emang. <laughs> Eh, anekdot sepertinya gimana ya? Emang, aduh masya Allah ya. Tapi ini firman Allah yang seperti ini. Gitu, gitu. Jadi kita tidak mencapai pada suatu kebaikan sebelum kita memberikan sesuatu yang kita cintai. Tapi tidak kalau memberikan itu jangan yang basi-basi, jangan yang bekas-bekas. Ya harta kan kita cintai. Makanya kan ada jakat, ada infak, ada sodako. dan juga ada Ibu Mary ya. Ini Alhamdulillah konveksinya jalan. Jadi ibu kalau untuk keluarga itu bukan dari uang jakat, dari infak. Kan gambaran logikanya kalau kita punya uang satu juta, dikeluarin zakatnya dua setengah persen berarti dua puluh lima ribu. Nah, yang zakat itu yang dua puluh lima ribu, ya. Untuk keluarga, untuk ayah dan bunda, ngambilnya jangan yang dari dua puluh lima ribu, tapi dari sembilan ratus tujuh puluh lima ribu. Berapa ya berapa aja, pokoknya setiap saat, setiap satu berlipat jadi tujuh ratus gitu loh. Setiap seribu jadi tujuh ratus ribu itu lipatan-lipatan infak kan seperti itu. Ibarat kalau sholat itu sholat wajib lima waktu. Nah, tambahan amalnya itu ba'diyah qobliyahnya itu sholat duha, sholat hajat kayak gitu. Itu Bu Meri ya. Jadi keluarga jangan ngambil dari uang zakat karena itu kotoran yang dari harta yang sudah dibersihkan. Nah, ini ya. Jadi kita tidak termasuk orang ber, berbuat baik kebaikan sehingga kita bisa memberikan apa yang kita cintai. Bima tuhibbun. Allah ini kalau baca mah mudah, prakteknya mah coba deh ya. Tapi memang ini firman Allah. Itu. Paling tidak memberikan jangan yang bekas-bekas yang gimana gitu ya. Orang kita aja nggak mau, nggak suka. Itu. Ada juga kalau baju mm, mm, bekas pakai tapi layak pakai. Nah, ini ini nah pertimbangannya lah ya. Ya memang sebaiknya sih yang baik, tapi kan yang baru nggak ada asal layak pakai karena kondisi ya karena yang orang kebanjiran, kelongsoran mereka butuh ya. Karena e, di kita mungkin baju itu tidak tidak ada artinya ya. Nah, kurang begitu berarti karena baju kita banyak di lemari. Tapi bagaimana dengan mereka yang korban? Korban kebanjiran, longsor ini dan itu ya ini. Tapi memang memberikan yang layak, yang bagus itu lebih baik. Ini ini itu pro dan kontra. Jadi <laughs> gitu ya. Jadi ada ya udah jangan ngasih yang bekas yang baru iya yang baru lebih baik kalau ada. Kalau nggak ada, nah itu kan lemari kan dilelang gitu ya. Di lemari itu sampai banyak baju, banyak celana dipakai enggak itu menghisap kita akan akan meminta pertanggungjawaban pada kita. Nah ini <clears throat> ayat 92 ya. Wa ma tanfiku dan apa yang kalian infakkan min syai dari sesuatu fa innallaha sesungguhnya Allah dengan apa yang kita infakkan alim Maha mengetahui. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة من قبل من قبل أن تنزل التوراة قل بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً Katakanlah, benarlah Allah. Fattabi'u maka ikutilah milah agama, kebiasaan, tradisi Ibrahim. Ibrahim. Nah haji kan ini eh, Nabi, kebiasaan Nabi Ibrahim ya, syariat Nabi Ibrahim. Yaitu yang diteruskan oleh syariat kita, Nabi Muhammad ya, dan kita pengikutnya. sallallahu alaihi wasallam. fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Itu hanifa agama yang lurus gitu ya. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa. وما كان من المشركين Nah, kebiasaan Nabi Ibrahim ini milah agama Nabi Ibrahim diikuti setelah itu. Tetapi jadi melenceng gitu. Di Ka'bah itu banyak berhala-berhala, Lata, Uja, dan kayak gitu. Padahal Nabi Ibrahim sama seperti kita dalam artian eh, agamanya agama tauhid. Wa makana dan bukanlah ya, Nabi Ibrahim ada dia itu minal musyrikin termasuk orang-orang yang musyrik. Gitu. Tapi orang-orang yang tauhid ya, mengesahkan Allah. Nah ini. Nah ini ayat 96-nya tentang uh, mu, ya mula-mula yang dibangun, masjid yang dibangun. Inna au أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين Sesungguhnya mula-mula rumah diletakkan dibangun bagi manusia lalladzi ialah yang bibakkah di Mekah di Mekah mubarakah yang diberkahi wahudan dan menjadi petunjuk lil alamin bagi semesta alam. Baitullah itu ya. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا قل jangan qul jangan jangan ada ekornya ya قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبعونها عوجا عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما dan itu ma itu nanti kita belajar terjemah perkata dengan metode-metode yang ada ya metode kasyaf granada metode bayan wama itu dan ma itu bisa berarti apa-apa bisa berarti makna pi di sini maknya mana negatif. Wa maulah dan tidaklah Allah bigofirin akan lalai. Allah tidak lalai. Amma ta'amalun dari apa yang kalian kerjakan. Wa mallahu bighafilin amma. Asalnya dari an dan ma. An dari ma apa. Dari apa yang. Amma ta'amalun. Awalan ta akhiran waw itu mereka amala amila atau amala. Pokoknya asalnya dari tiga huruf gitu ya. Amala atau amila ngerjakan. Jadi tak maluna kalian kerjakan. Jadi domirnya anta antuma antum. Di sini antum antum tak maluna Sama kan kayak di pesantren walaupun memang ilmunya ya yang penting kita tahu lah belajar gitu ya. Jadi bukan milik pesantren harus di pesantren aja pinter. Banyak orang yang pesantren keluar pesantren nggak bisa apa-apa gitu. Karena memang belum selesai berarti. Kalau pesantren setahun dua tahun mah masih ya kayak sekolah aja lah kita ya SD enam tahun SMP tiga tahun SMA tiga tahun <laughs> kayak gitu ya gitu insyaallah lah ya gitu <clears throat> ini ya ini kenapa tadi ada Bu Mary kan tadi berbicara tentang infak gitu ibu ya nyambung kan bahwa uh, eh, infa Jadi ada hubungannya gitu ya. Hmm, gitu ya. Jadi ibu nggak nggak ngerti kenapa Bu Mary. Oh iya, itu karena memang ada yang bertanya lewat SMS. Jadi ceritanya dia punya uang, ya bagaimana caranya? Ya dijakati dulu begitu. Iya, iya ibu nggak ngerti ya, ya bapak. Jadi kalau ada uang itu, ada usaha kita dijakati dulu dua setengah persen setelah dikeluarkan jakatnya siapa yang berhak menerima jakat Surah 9 ayat 60 di sana. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Nah, itu di surat Taubah ya. Setelah dibersihkan hartanya kan tersisa 975 ribu. Nah ngambilnya infak dari itu. Itu iya. Iya jadi nyambung ya. Jadi kan berbicara tidak termasuk kita dalam berbuat kebaikan kalau kita belum bisa berinfak. Belum bisa memberikan dari apa yang kita cintai. Nah infak infak wajib zakat, infak sunnah sodako itu ya. Hmm, Jadi nyambung. Kenapa? Ya gitu kan kadang-kadang kita nyambung lagi berbicara tentang satu materi. Oh ada hubungannya dengan itu tersampaikan. Tapi ibu dan bapak yang ini apa itu Bu Mary? Oh itu tadi ya. Dia bertanya tentang infak dan zakat SMS gitu ya. Kalau lewat SMS memang jawabannya kadang-kadang ngerti kadang-kadang enggak kayak ibarat sholat jakat itu kayak kayak ibarat sholat wajib sedangkan badiah kobliyah itu kayak infaknya sedekah ya infak sunnah jadi infak eh, infak wajib jakat infak sunnah sedekah ke sana nah itu untuk jakat bisa dilihat ibu dan bapak di surah 9 ya surah atau taubah ayat 60 untuk infak itu di 215 surat al-baqarah surah kedua 215 260, 261 nah di situ ada penjelasannya ya. Orang bertanya tentang infak. Ah itu ada 215 di situ. Siapa yang berhak menerima infak sedekah sunnah itu? Ya ayah dulu. Jangan kita ngasih orang lain. Bunda, ayah bundanya kelaparan, keluarganya kelaparan gitu. Jadi sebelum keluar, keluarga terdekat. Islam itu agama Masya Allah ya. Kan ada ya. Ada orang yang, ya itu tadi kembali kepada niat barangkali Yo bagi-bagi harta, semua dibagi. Keluarganya nggak dibagi. Bunda ayah bundanya nggak dibagi. Tidak benar, salah, salah total gitu ya. Jadi harus keluarganya dulu. Kecuali keluarganya berkecukupan dan mereka tidak menerima, nanti diberinya dalam bentuk hal lain, tidak dengan materi, dengan perhatian. Oh, bunda itu, ayah itu sakitnya ini, diuruskan. Nah, itu diuruskan kesehatannya ini dan itunya itu. Jadi perhatian dalam hal itu. Gitu ya. <clears throat> Baik, kita teruskan ya. Jadi ayat yang ke berapa sekarang? 97 ya. Itu. Kuliah ahlul kitab itu kan ada. Nah ini. 98 mhm. ya ya. Ini. Qul qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayat بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون أن سبيل الله من آمن تبغونها عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون 99 itu ya tadi. 100-nya ayat 100 surah ketiga surah Al-Imran. Ya need the تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن jadi wamai idgham bigunnah wa may ya'tasim ikhfa safawi wa may ya'tasim billahi faqad wa qala subra فقد هدي إلى صراط مستقيم itu ya dan bagaimana kalian bisa kafir bisa ingkar wa antum Padahal kalian tuta telah dibacakan alaikum atas kalian ayatullah, ayat-ayat Allah. Wafikum dan apa? Dan pada di, atau di tengah-tengah kalian rasuluhu ada rasulnya. Gimana bisa sih kamu bisa kupur, bisa kafir? Quran sudah dibacakan, Rasul ada di hadapanmu. Itu kamu tidak beriman. Kalau sekarang, kenapa sih kamu tidak bisa berubah padahal Quran baru saja dibacakan? Karena Qurannya hanya dibaca. Gitu tidak di, tidak dipahami artinya, maksudnya apa? Maksud ayat itu apa? Nah, makanya kita belajar terjemah perkata. Biar kita tahu. Jangan sampai kita sudah baca tidak ngerti apa yang kita baca. Nih, wa may ya'tasim billah dan barang siapa dia berpegang teguh billah dengan Allah, dengan syariat Islam, dengan agama Allah, di dinul Islam, faqad hudiya maka sungguh dia telah diberi petunjuk ila siratim mustaqim kepada jalan yang lurus. Nah besok ayat 102-nya ini menarik nih. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Mereka beriman. Amanu waw alif tu jamak. Mereka. Mereka di sini berarti huwa huma hum. Hum amanu gitu ya. Mereka beriman. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Hakka tuqatih. Sebenar-benarnya takwa kepadanya kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian wafat, kalian mati illa melainkan wa antum dan kalian muslimun dalam keadaan muslim. Islam. tasimu bihablillahi jami'a dan berpeganglah kalian dengan tali Allah, dengan syariat Islam, dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jami'a semuanya wala tafarraqu dan janganlah kalian bercerai-berai. Islam ini sekarang sekarang dari dulu ya umumnya senang bercerai-berai, senang, senang berantem. Padahal Islam kalau bersatu kuat. Islam nggak pernah menang itu ya Masya Allah coba aja nanti mudah-mudahan ini mengingatkan ya itu masa sih yang sekian yang mayoritas <laughs> itu tidak bisa tampil karena Islam senangnya berantem gitu. nah ini bukan Islamnya ya oknumnya Mari kita bersatu. Nih ya, dalam hal apapun gitu ya. Wa'tasibu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dalam ekonomi kita terpuruk. Itu yang punya kan ya ya Yahudi dan Nasrani. Dalam ekonomi, dalam politik, dalam apa saja kita selalu terpuruk karena kita senang senangnya berantem. Kalau lagi susah, lagi repot, lagi kecil kita mau baku hantam, berjuang udah gede pada berantem masing-masing pengen jadi pimpinan. Nah ini ya, ini ini kita kita nggak boleh nunjuk orang. Ke kita juga begitu termasuk diingatkan oleh Allah. Allah tahu <laughs> gitu ya. Makanya berpeganglah kepada tali Allah yang satu, dinul Islam, al-Islam seutuhnya dan kita jangan bercerai-berai. Berbeda partai, berbeda organisasi, boleh-boleh saja kita satu gitu ya, bersatu coba deh, kuat insyaallah. Gitu. Nah ini mudah-mudahan ya kita tidak berbicara partai nanti itu bukan bagian saya nanti dalam hal ini kan tidak boleh praktis. Tapi dalam artian apapun ya dalam kemasyarakatan coba deh eh, saudara-saudara eh, kita yang nggak punya siapa yang menyantuni mereka. Kadang-kadang kan non muslim. Nah, pelan-pelan nah, didakwahi, diajak lama-lama saudara-saudara kita pindah agama. Ini karena memang ekonomi. Kadal fakru ayyakuna kufran. Ini untuk besok lah ya kita teruskan. Tahsinnya. Besok 102. Ini. Jadi insya Allah e, banyak yang sudah SMS telepon Paris. Sekarang saya jadi pinter. Kayak Pak Suhai, Suhaimi ya di Cempaka Putih. Allah Akbar. Saya kalau dari dulu mungkin Quran udah tamat katanya. Tapi ya <laughs> kenapa harus. Ya memang iya. Tapi daripada tadi daripada kan. Ya ya masa dulu kita dulu kita selalu ketakutan karena ada ada pepatah, ada ungkapan, kamu nggak boleh baca terjemah, nggak boleh baca Quran, menterjemahkan Al-Quran kalau bukan pesantren. Nah itu yang ketakutan itu. Padahal tidak selamanya benar. Maksudnya kalau ingin menterjemah sendiri, iya harus punya ilmunya. Tapi kalau membaca terjemah karya orang pinter, kenapa enggak? Memang dulu terjemah perkata seperti ini nggak ada. Itu nggak ada ini ini baru, gitu ya belakangan gitu. Zaman dulu kalau pengen pinter itu dari Sukabumi aja. Pak Kiai, Pak Ustadz saya itu pesantrennya ke Jawa, ke sana, ke Gontor, ke Tebu Ireng gitu ya. Dan jalan kaki katanya itu dulu mah ya. Sekarang udah ada kendaraan. Nah ini. Ya, sekarang untuk pinter itu insya Allah banyak sarananya. Apalagi dengan komputer, dengan buku-buku yang canggih. Cetakannya juga sekarang. Quran itu bagus-bagus ya. Buku-buku Islam itu bagus-bagus cetakannya. Baik, ada waktu 15 menit. Kita belajar... Aduh, mohon maaf Ibu Erni tadi hujan, jadi <laughs> data komputernya saya nggak bawa. Takut kehujanan ya nanti. Dan saya lagi menunggu yang dari Ibu nih, biar mudah ya. Jadi tanya jawab tajwidnya kalau sudah di powerpoint, satu slide, satu itu, satu satu pertanyaan. Pertanyaan dulu, baru jawaban. Pertanyaan, baru jawaban. Dan enak gitu ya. <laughs> <laughs> Iya, yang menikmatinya enak. Ibu yang mengerjakannya repot ya. Mohon maaf Ibu. Itu. Karena kesediaan Ibu membantu semua orang. Alhamdulillah. Uh, untuk yang Granada sama Bayani mungkin Ibu tidak terlalu sulit ya untuk dimasukkan ke PowerPoint. Untuk kiriman tulisan Arab biar nanti saya yang mengerjakan. Berbagi. Baik, uh, yang ingin mencoba boleh ya, silahkan. Uh, surah ke-70. Nih Ibu Joko Alhamdulillah diberikan kepercayaan ya masih diberikan umur panjang. Nah, <laughs> Pak Joko Alhamdulillah ya disyukuri jangan nyanyi-nyanyi jangan ini kan kita diberikan kesempatan. Sebetulnya orang yang ditambah usia itu bertambah bilangan berkurang kesempatan hidup kan gitu. Kalau hari ini harus hidupnya 50 tahun misalnya. Sekarang saya udah 42 berarti jatah hidupnya 8 tahun lagi Kenapa saya harus bahagia kalau saya bertambah satu tahun itu berkurang gitu ya. Disyukuri, bersyukur kepada Allah. Ya Allah terima kasih saya masih diberikan kenikmatan gitu. Disyukurnya itu bukan hura-hura ya. Itu. Baik. Nah, coba lagi ya. Silahkan di 85904785. Ayat ah, ya, yang kemarin ya Al-Ma'arij ya. Surah 70 halaman 500 569. 569. Ini watak manusia. Siapa yang enggak? Ini Allah yang ber, berfirman, Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita. Allah tahu bahwa manusia itu selalu teluh kesah. Nih kan pagi-pagi dikasih hujan marah-marah. Enggak ada hujan marah-marah juga. Enggak pernah bersyukur manusia itu. Kecuali orang yang suka sholat. Yang sholatnya konsisten. Continue gitu ya. Hmm, hmm. Pak Narto di Pondok Gede. Pak Ari, bagaimana kalau kita mensolatkan mayat terus kita menerima amplop dari ahli keluarga mayat? Aduh, jangan diterima lah ya. Gak dikembaliin lagi, tambahin lagi, kembaliin. Tapi kalau supaya tidak menyakitkan yang memberi, ya terima, nanti disedekahin lagi kepada orang. Gitu ya. Itu kan kadang-kadang kalau dikasih terus, hmm, nanti sakit hati lagi orang. Terima nanti simpan ke keropok masjid apa kemana. ayat ke-19 surah ke-70. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In innal insana khuliqa halu'a إذا مسه الشر جزوعا وإذا وإذا مسه الخير منوعا منوعا إلا المصلين innal insana inna litaukid menguatkan, meyakinkan bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan Allah keluh kesah, tidak pernah syukur, selalu serba salah, dikasih hujan salah, dikasih kemarau salah, dikasih ini salah, itu salah, hujan banjir ya karena buang sampahnya sembarangan. Ini innal insana sesungguhnya manusia khuliqa diciptakan halua keluh kesah. Idza masyahu syarru jazua apabila menimpa Asyaru kejahatan, kesusahan, kayak ini hujan, jazua keluh kesah dia. Wa idza masal khairu manu'a dan apabila menimpa ke, al khair kebaikan, kesuksesan, sukses manu'a dia menahan, dia sangat kikir, dia lupa diri, dipikirnya sukses milik dia, hasil kerja dia. Banyak kan orang yang bekerja tidak dapat apa-apa. Banyak hartanya sudah banyak, bahkan terbakar, habis, gitu kan. Nah ini, semuanya milik Allah, kita hanya ikhtiar, hanya usaha. Itu watak manusia apa sebenarnya. Jadi manusia itu selalu keluh kesah. Jika mendapatkan kesusahan dia berkeluh kesah. Jika mendapatkan kesuksesan dia kikir. Dia menahan manua, dia menahan diri. Menahan sangat kikir, lupa diri. Tetapi tidak semuanya. Istisna, pengecualian. Illal musallin, kecuali orang-orang yang menegakkan sholat. Bukan yang mengerjakan sholat ya. Mengerjakan banyak. salatnya betul-betul. Tanha anil fahsyai wal munkar. salat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. salat ia korupsi jalan, salat ia maling jalan, salat ia ngurangi timbangan jalan. Enggak begitu. Jadi imannya ditunda di rumah. Jangan. Imannya bawa ke masjid, bawa ke kantor, imannya bawa ke pasar. Itu ya. Jangan ngurangi timbangan. Oh enggak saya mah. Masya Allah ya orang jahat sekarang itu nugget apa tuh kemarin saya lihat di televisi dari forma pakai formalin pakai daging-daging yang masya Allah ya ayam yang bangga oh, Allahu Akbar masya Allah begitu jahat orang-orang itu itu ya pantas sekarang banyak penyakit itu diantaranya ya dari Allah tapi penyebabnya manusia yang jahat-jahat itu beras dipakai pemutih itu ya masya Allah ya banyak sekali Ayam-ayam mati dijual, daging-daging disuntik, di, dikasih air dulu. Allah Akbar. Minuman anak-anak dikasih jat pewarna, pewarnanya pewarna buat pakaian, dikasih pengawet, pengawet mayat. Allahu Akbar, betapa jahatnya orang. Ibu dan bapak maaf, yang muslim, nggak muslim juga, muslimah ya. Yang muslim mari kita jadi pedagang yang baik, pedagang yang jujur. Karena pedagang yang jujur, yang baik, yang adil. Sama seperti para suhada, sahid ya. Masya Allah. Betul-betul, karena kita kan ber, berjuang untuk keluarga. Jangan keuntungan sesaat merugikan semua orang. Semua orang banyak, jangan ya. Insya Allah. Bayangkan kalau anak-anak kita, putra-putri kita mendapatkan minuman dari pakai pengawet. Pakai pewarna-pewarna pakaian. Allah, Rabbi, kasihan mereka gitu ya. Jangan saudara-saudaraku kembali kepada jalan yang diridhoi Allah. Ya. ini ini. manusia saat suka, dia lupa. Saat sedih, dia keluh kesah. Illal musallin. Kecuali orang-orang yang menegakkan sholat. Yang sholatnya tanha anil fahsyai wal munkar. Dengan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Bukan orang yang melakukan sholat tapi tanpa bekas, tanpa asar. Tapi kan Pak saya juga lagi berusaha betul sama-sama ya eh, untuk menegakkan sholat kemudian tanha anil fahsyai wal munkar. Itu aja juga termasuk alladzina hum ala salatihim daimun. Yaitu orang-orang yang hum mereka, orang-orang yang pasti mereka itu ala salatihim atas salat mereka daimun, orang yang menetapi atau konsisten continuous salatnya, tidak bolong-bolong dan salatnya itu tadi tanha dan fahsai wal munkar. الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في amwalihim haqqum ma'lum. Bukan hanya sholat. Selalu sholat itu dikaitkan dengan zakat. Coba deh dengan infak. Dan orang-orang yang fi amwalihim pada harta mereka hakum maklum ada bagian tertentu hak orang lain. Lisa'ili wal mahrum. Untuk orang yang meminta. Dan untuk orang yang tidak meminta. Ada orang yang menahan diri. Walaupun enggak punya dia enggak mau minta-minta. Tapi kita harus tahu gitu ya. Di, di dekat rumah kita kan ada masjid, ada musola, ada guru ngaji, ada ini, ada itu, ada pak guru, ada madrasah. Dibantulah mereka. Mereka berhak kok menerima zakat. Bayangin aja hidup di Jakarta gajinya cuma 200 sebulan. Bayangkan. Mending kadang-kadang ada yang lebih rendah dari itu. Pak Guru, Ibu Guru itu Allahu Akbar. Masya Allah. itu Padahal kita pintar, kita bisa melalui pelantara Bapak dan Ibu Guru. Mereka pahlawan-pahlawan tanda ta, tanpa tanda jasa. Tapi memang harus diperhatikan dong. Kasihan mereka ya. Uh, yang di masjid-masjid gitu ya. Yang ngebersihin masjid ya. Itu dibersih, dibantulah ya. Gitu. Jangan sampai nanti karena tidak dibantu uang keropaknya dipakai. Ya ini, karena tidak dibantu mereka. Mereka berhak menerima zakat. Mereka mengabdikan dirinya tinggal di masjid. Makanya kalau masjid-masjid di Timur Tengah mereka dapat, ada beberapa itu dapat gaji mereka itu ya. Itu muazin, imam-imam Bilal, marbotnya semua dapat itu ya. Kita nah ini perlu perhatian. <clears throat> nah ini. الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين itu dan orang yang beriman kepada hari pembalasan walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun bukan hanya yang sholat bukan hanya yang zakat dia juga orang yang percaya iman kepada hari pembalasan dia juga iman dan percaya akan betapa berat, betapa besarnya siksa Allah terhadap orang-orang yang kafir. Takut terhadap siksa Allah. Makanya dalam Quran itu kan ada wa'ad dan wa'id. Ada janji dan ada ancaman Allah. Gitu ya. Ada pahala, ada siksa. Ada, makanya baca Quran kan seperti itu. Gitu. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Hanya itu saja takut pada siksa Allah? Bukan hanya itu. Juga orang-orang yang memelihara. Memelihara apa? Farjinya. Maaf, kelaminnya. Apa? Uh, ya alatnya <laughs> apa ya yaitu begitulah waladinahum dan orang-orang yang mereka lifurujihim bagi kemaluan mereka hafidun mereka memelihara kecuali pada istri-istri mereka dan budak itu dulu budak-budak ini ya ini budak-budaknya sekarang sudah tidak berlaku Gitu. Bukan berarti Quran tidak berlaku lagi, bukan. Ini ada nasah dan mansuh gitu ya. Tapi orang-orang Arab sebagian yang bejat menganggap bahwa tenaga kerja Indonesia ke sana dianggapnya budak dipakai. Nah, nggak benar, nggak ada perbudakan. Sekarang sudah nggak ada justru itu. Islam datang menghapuskan perbudakan. Kan ada seperti itu. Yang di, di, gimana dibilang bejat di bidang salah, uang dari Indonesia, dari Indonesia TKW itu mereka punya suami di sana nah itu kan tapi walaupun itu perlu perlu diskusi ya gitu kan orang yang pergi tenaga kerja itu kan meninggalkan suaminya nah ini berat juga ya permasalahan lagi nanti kita bahas tersendiri dalam kajian sendiri ya apa hukumannya bagi seorang istri yang meninggalkan suaminya untuk bekerja tapi bagaimana dengan suaminya kan dayus lah la yadhulul jannah. Nanti kita bahas ya. Sayang waktunya. Ibu teruskan ya. E, terjemah perkataannya, belajar baca, tafsirnya, terjemah. InsyaAllah. Banyak ya yang sudah SMS. Pak Ari, terima kasih kok saya jadi pinter. Bukan karena saya, karena ibu dan bapak punya keinginan dan kita punya sarana. Kita berterima kasih kepada Radio Kayu Manis yang sudah memberikan jalan. Dan hakikatnya ya Allah yang telah menggerakkan hati-hati mereka sehingga kita bisa belajar seperti ini. Nanti siang saya ada di Masjid Al-Hidayah ya silahkan. Ibu dan Bapak ada saran ada kritik jangan ragu silahkan sampaikan kepada kami di 0812 828 7881 0812 828 7881 Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Bila topik wal Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. hari ini hari Senin, hari ke-24 bulan November tahun 2008. Selamat pagi para pendengar, selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Selamat pagi para pendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Di hari Senin pagi